Muhammad bin Qadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Qadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketua wong soleh nyolati wong fasik. Mungkin jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fakih kan tidak begitu. Aturan fakih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Katsir tetap datang, dia nyolati. Di global Balani Malik, ya, dalam fakir kita, misalnya ada orang mati oplosan, atau mati utangnya kera nyaur, dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan, sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati, supaya jadi pelajaran, zajron. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon imami ra kerso, kon ra tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa sallu ala fikum. Kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Ruang nah, itu masyur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fase, nanti akan jadi presiden buruk Wah, gue enak ya, Nabi mesti mandi. Ternyata uang mati oplosan jadi ya no nggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru orang Muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan ini ini niku kuburane terus macam-macam. Kok solawatannya yang nganggo gaple misalnya yang nganggu minum-minuman. Tapi baru kayak kiai Indonesia tuh pinter, bohong fase di ditahlili. Pikirannya anggap aja ngek ruangannya wong main gaple tertu tertutup. Itu jenis darul mafasid muka damun Mergo daerah-daerah sing orang no tahlilan kok sing mati wong fase itu ya malah digo gaple teman itu orang urusan kita kita mazhab kita kita begini urusannya masing-masing. Artinya misalnya wong fasek mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasek. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasek mati, itu sing nyolati nggih kula, engko sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya koncone fasek. Kok diterong katokan cekak, diterowong nganggo arah, malah ruwet. Mendingan kita ngalai berprosesi ala is Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. mereka orang fasik harus dihukum pangeran misalnya cak wah masuk mati kok klosan. Iku sok ben piye sok sampai ditiru. Ya, ya seperti itu. Di ruang notenan ini. mereka kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu termudang kiai. Lho kula bolak-balik no masyarakat. Jadi teng kidul di kula eh, jarak-jarak lima kilo, tujuh kilo jadi Sopulo biasa. Jam songo nu anak ekor ngakat no pulo. Jam rolas, jam loru ndang dutan. Ndang dutan sing serono nu mboten ndang dutan. Dia biasa sing utang. Gus mungkin sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mungkin sing jam loru nu buat kula utang. Nah, carane apa? Mungkin ndang dutan. Dia biasa. Dia kula teko. Ya sebagian dia ora cocok kesana kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya, tapi tak omongi, lana acara akad ya ini rata. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot ya. Nah, itu makanya cara fakir darul mafasid mukadamun ala bil masolah. Cara kaidah malah malah yudroku kullu, la kullu. Kalau tidak bisa ideal, jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas masih akan ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua. Semua disebut malah yudroku kullu, Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Ana wong sholat, ae sama maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku ya kudu tetep sholat. Ojo pepe salate rasa cara terus gak usah. Sholat itu kok ida malah yudroku kullu, yudroku wong diutang 4 juta, ora nyaur. Tapi nak sak juta iso nyaur, ya wajib nyaur sak juta. Ojo pepe patang juta ra iso mergo duwe mau telung juta menisan ora. Ndak bisa malah droku kulo lain ya droku. Eleng-eleng. Mulane masur nek ora kok iku oke misale wonten tiang kok tangannya keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara lama ya kon basuh. Mergo iku wae celok tangan. Kalau nggak ada yang asal ya yang lainnya di Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram, wong ihram wis gundul. Padahal tahallul nyukur ram rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning dase. Senajan to wis ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih itu. Mala yudraku kullu la Ibnu Abbas itu nak Idul Adha mau jauh titik jauh Kita jago. ya? korban kok pitik ben mergo filosofine gitu korban itu ya onto sapi wedhus tapi kue nak raiso wedhus aja terus belas misalnya nyebelah pitik atau tuku das sapi mergo dina idul adha itu wis diistilahno Allah yaumu uklin wa syurbin hari makan-makan Allah wis ngaram no poso wes diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un lain nara kelar wedus, dia pitik. Tapi ojo niati korban, korban gak pitik. Pokoknya ya. itu hari sing hari makan. Jadi mau pakai dari malah yudroku kulu, lah yudroku kulu. lengi eling. Ya terus seperti itu. Dalam ya itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum, minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita kita ini orang alim sering tersangka. Panjang orang alim mau cemen wedinan. Kini kurang wedinan, kini kau wong pinter, pak. kini kurang ora wedinan, kini kau wong pinter, maksudnya ku ana masalah lebih besar. jadi ya kudu dihen. Iya. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin si DPR kayak perda anti minuman keras Mungkin kiainya nasihati, pernah sepue nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Baru kalau balik mana tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir tidak diundang fasek mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, lima datu soli ala fulan, wakot kana fasikon, dia itu fasek sekali. Itu jawabannya ini pulau nangis tenan haru. Jawabannya gitu, pulau itu apa? tak birin. Ini astahi minallah. Ayak lama minni anna kudrotahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fase. mergo aku isin mbek pengira. Isin kuatirku Allah ningali hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Cai. Biar jajal. Kalau nyolati wong mati urusan juga loh, tenan, dia wong fase. Tapi yang kereling, tapi soalnya jadi di sepuro, maksudnya Allah Taala kurang arah kalah sampai wong itu. Ya udah nyolati dia geremeng gremeng pokoknya nyolati. Kadang bisa hati ibu, ya mereka solika, kadang bapaknya jadi yang soleh. Kita ini kan, itu kan sama seperti Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu munafik, masyur. Tapi ketika Nabi diaturi anaknya, anaknya santri, soleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mereka ngergani gitu. Anak. Ini hidup ini sudah komplek. Kadang wongku berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbak wong soleh. Daripada berdua mau minum, kan mendingan daripada berdua nanti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib itu salah besar. Nahi mungkar ilayomil kiamat tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, gue dijual tosi, gue reso kerja, anak bujum terlantar, Ibu ya tangisan sangka dosa mau mabuk, saya saiki dosa si iya. Kan lebih berat bagi keluar. Tapi ke darani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin gak meyakinkan mau mergo mesti gak perhitungan. perhitungan Alasannya pokoknya ya, Tidak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Tapi kalau suwon sing ngaji kulo misalnya ono tonggo fasek penggaweane resepsi ini undang jutaan kok akati undang kiai cara aku nak kiai ini ada udur harus datang. Setidaknya dalam akad itu is Berarti misalnya AKT Islami sepuluh masih ada, ya di ono sepori kan ono hitungannya di udur. Tapi nak kiai ini rata kok sa AKT kriminal kan kriminal dua dua-duanya disebut malah yudroku kulu lah yudroku ya, pulu Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditin. Gue sidik-sidik lah dilakukan. Nah, cara itu sing gampang apalane ya al maisur la yasqutu bil ma'sur. Nopo al maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau sak juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. duitku mau tolong juta rasa nyaur wong ora kuat. Wah, ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi gue kudu boleh cawe itu sifatnya papa. Nasape apik, agamane apik, yo ya ayu yo ya di duwe. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lha ya yo nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkakul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidatit. Nabi itu tak ditanya. nak ngendikan mesti diulang dua kali. Mumpun kalau ditanya, kula apal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu dua kali. Diulang. Ya. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatwa tidak dibdi. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama hilaf. Karena demi agama itu ya gak jelas. Nabi menghentikan demi agama. Misalnya saya ikut orang cawe itu, ayu. Rontok-rontok nakal. Tapi orang anti nakal sing zinom rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai jadi punyai. Nah dirabi badan narkoba ya jadi pengedar nopo tidak Dirabi santri dari santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa apa Anggap aja demi agama. Ya itu cah jadi capek. Tapi ada ulama mengatakan tidak boleh khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih sek nguji iman kan. Ya sama kancaran fasik kok. Ono ulama darani kancaran fasik itu baik. bi bi nabi dakwah. Dakwah itu tidak khasnya nubat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh pro. pro. Tapi ada ulama yang ikhtiar, jangan kancanan nufasek, mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiar. Dia ya, sama-sama nopo, sama-sama ikhtiar. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya lengi-lengi kaidah. Kalau Ibn Abbas, agar bodoh niku, dia beli pitik aku. Ya, saya ini misalnya sama Raiso pitik jago, pokoknya itu udah saat itu, butuh itu anak mangan daging sehingga no panitia masjid nonton paham ya Nengi misalnya untuk bagian daging ke masjid paling setengah kilo gara-gara gue ratu daging satu kilo keluarga no panitia no masjid wes kere tomak kasut ngerasani ngelak-ngelak uang kan sempurna elam. Ya, toh kue tomak itu hanya gara-gara ke medit rano kau anakmu setengah kilo daging momen gue tuh kan selesai anakmu sih teman daging bujuman daging terus gak kecanggeman tuh orang tuh sebut malah hidroku kuluh, laitro. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmurin, bapak gue lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam, imam sholat itu. Dewi Nabi pernah Nabi ngendikan Ya umul kaum ma'akra'uhum li kitabillah Fa'inkanu fil kiroati sawa'an fa Fa'inkanu fil fikhi sawa'an fa'asamluhum Fa'inkanu fa fis sinni sawa'an fa'adamuhum hijrotan yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qurannya. Jika bacaan Qurannya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawai Nabi. Tapi kalau nuruti dawai ini, imam harus diseleksi. Itu fatihah yang benar. Kadang mau ngapal Quran, rapati roh fikih. Kadang fek, ahli fikih, rapati somo Quran. Kan gak ada yang sempurna. Itu ya dawai Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan solu khalfa mangkola la ilaha illallah. Enggak usah kecangkeman, enggak usah ribet wong ngrimame tau nglafalno la ilaha illallah. Ya solu khalfa mangkola la ilaha illallah. makmum be wong sing nglafalno la ilaha. Sebagian riwayat malah solu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasek lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat, hajat tuh gendo nih wong. Ibnu Umar nanti makmum. Takok Tak kok makmum fasek. Ya pas ape pas sholat berarti pas apa? Pas Jadi eling-elingnya. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang dua kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fukoha melahirkan hukum malayudroku kulu, layudroku kulu. Al maisur layas kutubil maksud. Eling-eling. Ya. Terus kalau suwon ini penting sekali. Because saat ini wong karpe Islam itu ideal. Ya, orang orang wong kafir, orang wong fasik dunia ku steril. Jika nak mau fase kalau suring uringan. Dari zaman Nabi Sugeng, api api makhluk ya kanjeng Nabi, wae orang munafik, ya orang wong kafir. Apa Nabi pas jadi Nabi terus wong kafir mati kafir, munafik mati kafir. Anaknya wong soleh tok ya orang, di sini wong kafir ya, kayak munafik. Kue terima kiai, arab ya, arab orang wong kafir, kue itu sopo. Paham ya? Biasa wae orang fase. Mungkin ya untuk fase kan biasa fase. Waktu fase kayak ada keberatan orang wong. Mana aneh. Apa zaman Nabi Sugeng terus kalau ono fase kerono munafik kau ada. Ya biasa wae. Ya, anggap aja tantangan. Anggap aja nopo. Jadi lengi-lengi ta. Ya, suwon misalnya terpaksa. Ono fase sing tukang gedeng kiai kok mati asal dene Islam nak sampean ngambil ya melok nyolati. Iku ya oleh. Nah misalnya terpaksa sama milih tidak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang mau santrimu nyolati. Sementing jangan sama sekali tidak disolat karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kerso kan nyolati. Tapi Nabi mutus para sahabat sok nyolati. iku wong nyimpul no, yo ya dinggo zajron, peringatan ben wong iku wedi fasik mereka nak fasek Nabi ra kersa nyola Tapi sahabat yang nyolati gue iling-ilingan orang mukmin apapun faseknya punya hak mendapatkan di di Alasan ketiga cara kula ya tadi alasan tradisi. Jika orang fasek mati, orang fasek mukmin, saya ulang lagi orang fasek mukmin. Jika orang fasek mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati. Pasti orang fasek akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu bisa dipendem ngadep ngetan mulut ngalor gitu. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya neka anaknya orang pasek, Gus anak kulon kawek no Gus. Yus macam-macam Gus kabar wis ngene ngene. ini wah no wong. Yus mau tak karu-karuan ke sana. Tapi saya kira kepengen kawin waduh. Tetap kawek no. Tapi itu tadi suatu saat kita akan dani anak sing produk ilegal <laughs> bapak ibu rawali ini supaya nak kawin misalnya wali ini hakim butuh diterangi suatu saat butuh momentum disebut untuk ilah pilih robika bil hikmati wal idotil. kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri saya itu fasik saya Indonesia saya wape dalam hal ini Wong rasolat lagu nak, wong tuane mati dan dia jadi semua sana tetap ya, ya akhirnya acaranya itu sholat. Mendemnya ya madem ngulang. Sebar itu ya tetap minah kolak nakum pokoknya ya fulan. Takut pangeran maruf buka ya pokoknya ada timun. Nah, nak misalnya wong kiai ana sing teko, sing teko fase kabeh gak adat baru bari mati, wah kancamu ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nak sing adat kiai kan ngene, wis adat kiai kan muga di sepuro dosane. Wis ngono tok. Ngono yo dikandani jong mesti kutok sing lakoni wong yo aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Ya gue lengi-lengi, nih cara fakir, fatwa nih, tak gue lengi-lengi, gue emang ya. lagi droku dulu, lagi droku kulu. Misalnya kira kelar kaji, ya nak orang kaji sangoni, oh ora kelar kaji orang kaji malah hasil, ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di TPD, ono kaji kira kelar kaji, duitmu mau sak juta, gak kelar kaji, ono kaji sama nih sak juta. Omongnya sing kaji ini kita jajan tamu kah? Jadi sebentar takut pangeran, kau kaji, buatin kelar gusti, tapi duit kulo mau beda tamu kah? kan keren. Kok iso lah, niku sing kaji kaji kulo sangon ini, niku belajar nih nggak tau kulo. Sotak tahu siapa pangeran pintar pinter sampai. Lo kira tenang, kulo niku buatin sombong, kulo rian niku dia ya, pun alim, kalian bapak kan mau Mekah kalau ketemu. Pikiran saya ya saya tuh kepengen teng Indonesia mau. Tapi kalau kocok lo kulo sembuh Mekah itu kulo sangon. Pikiran kulo ya sederhana. Nak orang kok joblas. Tapi pinter Jowo, Jawa, Jowo Jawa niku nak ana wong tonggo tangga-tanggane kok nyangoni. saya saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi Rojiun. Wong kau wis sugih kok Kau nak kelar kaji kira kelar kaji malah sing kelar kaji nyangoni sing kelar Ya, iku pikiran wong LSM, orang pikiran wong bulat nih. Wong LSM kan bilang sing marah, harusnya sing ngaji sing sugih nek iku kecuali ya, an sing marah. Logikane orang ngono, kayak gue serah kelar kaji. Ibu yo nyamoni sing kaji. Ben duitmu beredar di Mekah, anu nak gue seneng ganjeng. Wong nanti saya ini jadi diri ya. Ini kaji kalau sangoni, kan kira ya. Karena nak rupiah kuatirku dibelanja nong Indonesia, tak akal ya udah jadi ini sering jual real, aku kadung pinter, jadi tak akal. Itu tiga real, nanti nak ngaji tak sanggup. Ada aku terkenal ngalim, tak sanggup itu bangga. Oh sanggup. Pokoknya gue belanja di Mekah. Nah, gue apa ya, gue sudah kau fakir miskin, ya, nak apa ya empat pasan, ya pokoknya gue belanja, ini belanja ini. Mesti di Mekah itu sih real, kayak <laughs> itu dibelanja nong. Mereka rupiah kan resiko kadang. Jebule ra digawa kitab anak ning omah wae <laughs> ke Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya ora masalah. Indah tetap kamu seneng haji. tidak masalah nggih, sang rupiah ya lah masalah. Misalnya duitmu sing kok digo dikekno anak ini omah ya ora masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang nopo. Ya mergo